Telah disebutkan sebelumnya kisah kepahlawanan yang dimiliki oleh Anas Ibn Nadhr رضي الله تعالى عنه فمن أنس بن مالك رضي الله عنه yang menyesalkan tindakan sebagian kaum muslimin yang meninggalkan medan pertempuran dan beliau tatkala mendengarkan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebabkan beliau mundur Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Beliau memberi semangat kepada kaum muslimin. Dan beliau mengatakan qumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bangkitlah kalian dan matilah kalian sebagaimana telah matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. dan beliau terus memasuki kancah pertempuran sampai kemudian beliau gugur sebagai syuhada dan ditemukan pada tubuh beliau ada 70 lebih dari luka disebabkan karena tombak demikian pula tancapan anak panah dan sabetan pedang Lalu kemudian berkata Al-Hafidh أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف yang ada yang kelihatan giginya وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوا من عشرين جراحة dan pada saat itu Abdurrahman bin Auf terluka kurang lebih 20 luka ba'dhuha fi rijlihi sebagiannya sebagian luka tersebut pada bagian kaki beliau fa'araja minha hatta mata radhiyallahu taala anhu yang menyebabkan beliau pincang sampai kemudian beliau meninggal uh, dalam keadaan beliau pincang radhiyallahu taala anhu wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahwal muslimin lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya disebabkan karena sudah menyebarnya berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dan pada kondisinya pada hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dalam keadaan terdesak beliau dipukul oleh orang-orang musyrik sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan sebagian dari eh, bagian kawat dari penutup wajah beliau itu masuk ke bagian wajah beliau alaihi salatu wassalam dan gigi beliau menjadi patah Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan cobaan pada saat itu. Namun berita yang tersebar yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal ini adalah berita yang disebarkan oleh syaitan yang sempat menyebar dan didengarkan oleh kaum muslimin yang menyebabkan sebagian mereka akhirnya lari meninggalkan medan pertempuran untuk semakin melemahkan kaum muslimin akan tetapi sebagian mereka kaum muslimin tetap melakukan pertempuran sehingga di antara mereka ada yang meninggal dan Yustasyhad dalam pertempuran tersebut. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan mati. Hingga beliau menyampaikan secara sempurna dakwah al-Islam segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang mendekatkan umat ini kepada al-jannah dan menjauhkan mereka dari neraka merupakan kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat dan merupakan jaminan pula dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perlindungan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah yang akan memberikan perlindungan kepadamu dari manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibunuh dan tidak akan terbunuh. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, menyampaikan agama ini dengan sempurna lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi kaum muslimin. Fakana awal man arafahu tahta al-mighfar Ka'ab Malik radhiyallahu an. Orang yang paling pertama yang mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu Nabi Alaihi Wasallam menggunakan penutup kepala, yakni pelindung helm di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali mengenal beliau adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. fasahabi a'la sautihi. Tatkala dia mengetahui bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka beliau pun berteriak dengan suara yang tinggi. Beliau mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, abshiru, Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai sekalian kaum muslimin bergembiralah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ilaihi sallallahu alaihi wasallam aniskut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya, diam-diam. Ini jangan sampai diketahui oleh orang-orang musyrik. Biarkan mereka menyebarkan berita itu. Akan tetapi ini merupakan berita gembira tentunya sehingga Ka'ab bin Malik ingin menyampaikan pada seluruh kaum muslimin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih masih hidup. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk diam untuk uh, menjaga kerahasiaan beliau dan keberadaan beliau agar tidak diketahui oleh orang-orang musyrik. Wajtama'a ilaihi muslimun maka kaum muslimin pun mereka berkumpul mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه lalu kemudian mereka pun mendatangi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke satu celah bukit yang beliau istirahat di sana fihim Abu Bakar wa Umar wa Ali wal Harith bin Simmah al-Ansari wa ghairuhum yang di antara mereka yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib dan Al Harith bin Simmah Al Ansari radhiyallahu taala anhu yang beliau eh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri peristiwa perang Badar, perang Uhud dan beliau meninggal dalam peristiwa Bi'ru Maunah. Falamma usnidu fil jabal. Tatkala mereka ini disandarkan ke bukit, yakni untuk beristirahat. Adrakahu Ubay bin Khalaf ala Jawad. Ternyata Ubay bin Khalaf mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ubay bin Khalaf salah seorang di antara tokoh uh, kaum musyrikin pada saat itu. Dan Ubay bin Khalaf ini ketika mendengarkan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup maka dia berusaha mengejar Nabi alaihi salatu wasallam. Ala jawadin dalam keadaan dia mengendarai uh, kudanya. Yuqalu lahu al-Ud. Nama kuda tersebut al-Ud. Za'ama al-khabith annahu yaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala dia menyangka, yakni Ubay bin Khalaf ini menyangka bahawa dia yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat sekali dia untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dia menyangka bahawa dia yang mampu melakukannya. Falamma iqtaraba tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-harbata min yadi al-Harith bin Simmah. Tatkala Ubay bin Khalaf ini mendekati Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil tombak dari tangan Al-Harith bin Simmah fata'anahu biha. Lalu kemudian beliau menusuk ke tubuh Ubay bin Khalaf dengan menggunakan tombak itu. Faja'at fi turquwati. Ternyata tombak tersebut masuk ke bagian uh, eh, kerongkongan Ubay bin Khalaf. Wa yakirru aduwullahi munhaziman dan musuh Allah ini kembali dalam keadaan terkalahkan. Yani tidak berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menjaga beliau alaihi salatu wassalam. Dia menyangka bahwa dia mampu melakukannya. Ya, padahal ketika di Makkah, ketika di Makkah tatkala Ubay bin Khalaf ini mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan membunuhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik membalas ancaman itu. Dan beliau mengatakan kepada Ubay bin Khalaf, "Ana aqtuluka insyaallah." Aku yang akan membunuhmu insyaallah. Dan subhanallah terjadi apa yang beliau beritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau membunuh Ubay bin Khalaf. Nah. Faqala lahu al-musyrikun maka orang-orang musyrik mengatakan kepadanya, "Wallahi ma bika min ba's." Demi Allah, tidak mengapa kamu. Ini lukamu nggak parah. Jadi ketika mereka melihat, mereka hanya melihat khadash. Khadash itu yakni semacam apa? goresan aja, yakni luka kecil. Sehingga kata mereka tidak mengapa, ini luka biasa, luka ringan. Nah, mereka menyangka bahwa itu tidak membunuh. Faqala maka kata Ubay bin Khalaf, akhirnya dia mengingat, dia mengingat perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika di Mekah Rasul pernah mengatakan padanya, "Ana aqtuluka insyaallah." Aku yang akan membunuhmu. Maka Ubay bin Khalaf pun mengatakan, "Wallahi wallahi lau kana bi bi ahli dzil majaz lamatu ajma'un." Demi Allah, kalaulah bersamaku ketika itu bersama dengan penduduk Zul Majaz, Zul Majaz ini nama pasar di zaman jahiliyah. Namanya Zul Majaz. Kata Ubay bin Khalaf, demi Allah seandainya aku bersama dengan seluruh penghuni pasar Dzul Majaz bersamaku mendatanginya yakni mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam lamatu ajmaun mereka akan mati semua mereka akan mati semua yakni saking takutnya Ubay bin Khalaf ya takut sekali innahu qala li karena dia pernah mengatakan padaku innahu qatili bahwa dia akan membunuhku yakni ketika di Makkah Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat menyampaikan hal itu kepada Ubay bin Khalaf. Walam yazal bihi dzalik hatta mata bi Sarif marji'ihi ila Makkah la'anahu Allah. Dan dia terus dalam keadaan seperti itu ya. Jadi diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa e, ketika dia terkena luka ya, terkena tombak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang mengenai bagian kerongkongannya dia terus berteriak ya. teriak seperti apa kambing yang digorok yang disembelih dia teriak dengan teriakan yang keras sekali ya terus dia mengucapkan kalimat-kalimat ini bahwa dia akan memenuhku. dan terus menerus dalam keadaan demikian dia terus berteriak sehingga matilah dia di daerah Serif pada saat dia akan dibawa pulang ya menuju perjalanan pulangnya menuju ke Makkah la'anahullah nah demikian uh, akhir dari perjalanan hidup Ubay bin Khalaf yang mati dalam keadaan kafir وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل عنه الدم Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan terluka Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberi pelayanan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mendatangi Rasulullah dengan membawa air untuk membersihkan darah. Membersihkan darah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu ajinan. Lalu beliau mendapati air itu sudah terjadi perubahan yakni berubah berubah rasanya, berubah warnanya. Faraddahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, menolak air tersebut Nah, yang masyhur yang disebutkan dalam beberapa riwayat seperti dalam riwayat Ishaq bin Rahuyah demikian pula Ibn Hibban dalam sahihnya bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala beliau membawa air air ini dibawa oleh Ali bin Abi Thalib untuk diminumkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum dari air tersebut itu kisah yang sebenarnya Allah alam. Jadi Ali bin Abi Thalib membawa air itu agar diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meminumnya, maka beliau mendapati air itu sudah berubah. Air tersebut telah berubah, berubah rasanya, berubah warnanya, maka beliau pun menolaknya. Yani beliau tidak ingin meminumnya, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membersihkan eh, menggunakan air tersebut untuk membersihkan darah darah yang keluar di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi itu kelengkapan kisah yang disebutkan dalam riwayat Muhibban Ishaq bin Rahuya. Jadi tujuan Ali membawa air tersebut asalnya untuk diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala beliau mendapati uh, rasanya yang berubah, warnanya yang berubah, maka Ali bin Abi Thalib menggunakannya untuk membersihkan darah yang keluar dari wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam wa arada sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay ya'lu sakhratan hunak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki sebuah batu yang ada di sana falam yastati' namun Nabi tidak mampu karena lemahnya beliau dan kondisi beliau yang terluka ketika itu alaihi salatu wassalam lima bihi sallallahu alaihi wasallam karena kondisi yang beliau alami. Beliau ingin naik ke atas ke atas batu yang besar namun beliau tidak mampu karena kondisi beliau wali annahu zahara yauma idzin baina dir'ain. Dan juga karena sebab yang lain yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang ketika itu dengan menggunakan dua lapis baju besi. Ya, menggunakan dua lapis tentu semakin berat Beliau merasakannya dengan kondisi beliau yang lemah. Sehingga beliau tidak mampu sendirian untuk naik ke atas bukit tersebut. Fajalasa eh, ke atas batu besar itu. Fajalasa Talha tahtahu hatta sa'idaha. Maka Talha bin Ubaidillah duduk di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kemudian uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas punggung Talhah untuk naik ke atas batu yang besar tersebut. Wahanati salatu fa shalla bihim jalisan. Dan ketika itu tiba waktu salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memimpin mereka dalam keadaan duduk. Tsumma mala al-musyrikuuna ila rihalihim. Tsumma istaqbalu tariqa Makkah munsharifin ilaiha. Lalu kemudian orang-orang musyrikin pun mereka kembali ke kemah-kemah mereka. yakni menyelesaikan pertempuran mereka sudah kembali ke kemah mereka lalu kemudian mereka mendatangi jalur ke jalan menuju kota Makkah yang menunjukkan bahwa mereka telah kembali meninggalkan Uhud untuk kembali ke Makkah wa kana hadha kulluhu yawmas sabat dan semua kejadian ini peperangan ya seharian penuh itu semuanya terjadi pada hari Sabtu Wastushida yawma idzin minal muslimin nahu sab'in. Dan yang meninggal sebagai syuhada pada saat itu dari kaum muslimin kurang lebih 70 orang. Kurang lebih 70 orang. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib. Dan juga datang dari hadis Anas bin Malik. Minhum Hamzatu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qatalahu Wahsy maula Bani Naufal. Di antara yang terbunuh, yang mati syahid adalah Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh oleh Wahsy maula Bani Naufal. Wahsy maula Bani Naufal yang kemudian Wahsy ini nanti dia masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam al-Islam dan dia yang membunuh uh, nabi palsu Musailam al-Kadzab. Dan beliau melakukan hal tersebut agar beliau merasa dapat menebus dosa yang beliau lakukan pada saat membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nanti insyaallah taala akan kita bacakan sendiri kisah tentang Wahsy Maula Bani Naufal ini. Wa u'tiqa lidzalik dan dia dibebaskan dari perbudakan disebabkan karena eh, berhasilnya dia membunuh eh, Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sudah dijanji oleh Jubair bin Mut'im disebabkan karena Hamzah yang membunuh Ta'imah pamannya maka dia pun menjanjikan kepada Wahsy kalau dia mampu membunuh Hamzah maka dia akan dibebaskan dari perbudakan. Waqad aslama ba'da dzalika wa kana ahada qatalati Musailamah al-Kadzdzab la'anahu Allah. Dan setelah itu beliau masuk Islam. Dan bahkan beliau salah seorang di antara yang ikut serta membunuh Musailamah al-Kadzdzab la'anahu Allah. Wa Abdullah bin Jahash, Khalifu Bani Umayyah. Ini termasuk yang mati syahid. Wa Mus'ab ibn Umair. Wa Uthman ibn Uthman. Wa huwa Syammas ibn Uthman al-Makhzumi. Sumya bi Syammas li husni wajihihi. Dia disebut Syammas karena e, keindahan wajahnya, ketampanan wajahnya. Fahaula'i arba'atun minal muhajirin. Mereka ini empat orang dari kaum muhajirin. Wal baquna minal ansar radhiyallahu anhum jami'uhum. Adapun yang lainnya seluruhnya dari kalangan ansar. Lihat ikhwan menunjukkan perjuangan dan kesabaran kaum ansar di mana mereka rela ya berkorban untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Azza wa sehingga mereka harus kehilangan nyawa harta mereka sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan iman yang sangat dalam yang mereka miliki. Fadafanahum fi dima'ihim wa kulumihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan darah-darah mereka. Darah-darah mereka ini mereka tidak dimandikan wa kulumihim dan luka-luka yang mereka uh, yang yang mengenai mereka dalam peperangan tersebut. Yani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk memandikan jenazah mereka. Walam yusalli alaihim yawma idin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolati mereka pada saat itu. Dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebab dalam riwayat-riwayat yang lainnya menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati mereka. وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان dan dalam peperangan itu ada sebagian kaum muslimin yang melarikan sempat melarikan diri beberapa orang minhum di antara mereka Uthman bin Affan radhiyallahu an ya sempat melarikan diri meninggalkan medan pertempuran ketika itu waqad nassallahu subhanahu 'ala al-'afwi anhum akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan nas bahwa Allah telah memaafkannya. Telah memaafkan Uthman bin Affan dan memaafkan mereka yang meninggalkan medan pertempuran. Di dalam surah Ali Imran ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum asyaitan bi ba'dhi ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum innallaha ghafurun halim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka lari, yakni meninggalkan peperangan pada saat bertemunya dua pasukan, sesungguhnya syaitan menggelincirkan mereka. Disebabkan karena sebagian apa yang mereka perbuat, walaqad afallahu anhum dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Jadi ini nas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Jadi kalau ada yang mencela Uthman bin Affan atau yang lainnya. Kenapa melarikan diri? Ya, ini subhanallah manusia kadang-kadang terjatuh dalam kekeliruan, dalam kesalahan dan Allah Subhanahu wa taala telah maafkan. Ya. Kalian jangan mengungkit sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka dengan nas yang disebutkan oleh Allah Azza wa jal. Walaqad afallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala telah maafkan mereka. Disebutkan dalam riwayat Al Imam Al Bukhari bahwa ada seorang datang ya, e, dia sedang menunaikan ibadah haji lalu dia melihat ada satu kaum yang sedang duduk lalu dia bertanya siapa mereka yang duduk ini lalu dijawab mereka adalah orang-orang Quraisy lalu siapa syekh itu mereka mengatakan itu Ibnu Umar itu Ibnu Umar yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun mendatanginya mendatangi Ibnu Umar lalu dia ber, bertanya, ini sa'iluka an syai'a tuhadditsuni." Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, apakah mungkin engkau memberitakan padaku? Qala anshuduka bi hurmati hadzal bait. Ya, aku bertanya kepadamu demi kemuliaan uh, rumah ini. Ata'lamu anna Utsman bin Affan farra yawm Uhud? Apakah engkau mengetahui bahwa Utsman bin Affan melarikan diri pada peristiwa perang Uhud? Kata Ibn Umar, "Na'am, iya." Benar demikian. Lalu kata Ibn Umar, "Sa'al li'ukhbirak. wa li'ubayyina lak amma sa'altani anhu, amma firaruhu yawma Uhud fa ashadu anna Allah 'afa anhu." Kesini kamu, saya akan memberitakan padamu dan saya akan menjelaskan kepadamu pertanyaan yang kamu tanyakan itu. Adapun larinya beliau dalam peristiwa perang Uhud, aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan beliau radhiyallahu taala anhu. Wa qutila yawma idzin minal musyrikin 22 Dan terbunuh dari kaum musyrikin ketika itu 22 orang. Wa qad dzakara subhanahu hadhihi al fi surah Ali Imran. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah peristiwa perang Uhud ini di dalam surah Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samin alim dan seterusnya. Ketika engkau keluar meninggalkan keluargamu untuk menyiapkan pertempuran, memimpin pertempuran di mana engkau telah menempatkan kaum mukminin pada tempat-tempatnya, engkau telah mengatur strategi dalam pertempuran. Wallahu samiun alim. Ayat ini itu menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud tersebut. Dan dalam peristiwa perang ini banyak sekali ibrah, pelajaran dan banyak pula kisah-kisah yang menarik yang penting untuk kita bacakan insyaallah taala pada pertemuan yang berikut yang berikutnya dari kisah-kisah para sahabat, keberanian mereka dan kekuatan iman yang mereka miliki uh, dalam kisah-kisah ini dan semangat mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka harus mengorbankan jiwa demikian pula harta-harta mereka sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah